sembilan. <clears throat> Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillahi ta'ala wa kana Allahu sami'an basira. Qala al-Amas an Tamim an Urwata an Aisyata annaha qalat Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata فأنزل الله تعالى على نبيه على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها Bab firman Allah Ta'ala Wa kana Allahu sami'an basira Takbir seperti ini Wa kana Allahu Sami Ambasiro menunjukkan arti yang senantiasa. Bukan cuma dulu saja. Tapi dulu dan sekarang dan akan datang Allah memiliki sifat sama pendengaran dan sifat besar penglihatan. Seperti kita katakan wa kana Allahu ghafurur rahimah. Maghfirahnya Allah juga senantiasa, bukan dulu saja. Tapi kapan saja Allah memiliki sifat maghfirah pengampunan. Demikian juga di sini wa kana Allah sami'an basira, tidak ada beda. Maha mendengar dan maha melihat mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya. Kalau dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, dari kalangan Mu'attilah, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah, yasma'u bi ilmihi wa yubsiru bi ilmihi. Semuanya dikembalikan kepada ilmu. Semuanya dikembalikan kepada ilmu dan itulah yang dikatakan taktil. Meniadakan dan mengosongkan dari apa yang dikandung oleh nama-nama Allah berupa sifat-sifatnya. Dan telah kita lewati berkali-kali bahwasanya semua nama Allah mengandung sifat baginya. Bagi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah memiliki pendengaran, Allah mendengar dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya, tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatannya makhluk. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Hal ta'lamu lahu samiyah." <clears throat> Walaysa kamitsli syai'. Dan juga qul wallahu ahad. Adalah Maha Allah Maha Esa dalam semua yang berkaitan dengannya baik nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada serupa bagi Allah Subhanahu wa taala datnya dan sifatnya. Inilah pemahaman yang benar dan yang selainnya adalah pemahaman yang batil bahkan mungkar. Dan tujuan Imam Bukhari di sini adalah membantah dari kalangan Mu'attilah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Qala al dari Tamim, dari Urwa, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, An Aisyah annaha qalat ada pembaca dalam hal ini seperti dikasih tahu, dikasih dapat kasih tambahan annaha qalat. Alhamdulillahilladzi segala puji hanyalah milik Allah yang pendengarannya meluasi memuat mencukupi semua suara. Artinya suaranya hamba berlainan bahasa pada satu waktu tidak ada yang keliru bagi Allah Subhanahu wa taala. Berlainan bahasa berbarengan jutaan bahkan ya kan, miliaran triliunan suara berbarengan tidak ada yang luput dari pendengaran Allah dan tidak ada yang Allah itu keliru dalam memahami apa yang didengarnya dari suara yang ada. Ini wasi'asam'uhu al-aswata. Semua suara. Tanpa terkecuali. Tidak ada yang keliru bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tercampur aduk. Fanzalallahu ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wa ala sallam qad sami'allahu Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Maka Allah menurunkan firman-Nya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi qad sami'allahu Allahu sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang membantah engkau dalam perkara urusan suaminya. Ini adalah terkait dengan apa? Seorang ansor yang pada akhir hidup-hidupnya sudah tua, malah dia apa? Mendihar istrinya namanya Khola bintu Sa'labah. Ya kan? Kisahnya disebutkan dalam banyak dari riwayat-riwayat yang terkait dengan masalah ini diantaranya adalah yang ada dalam Sarah Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Jelaskan di sana. salam kita lewati sebagiannya. Al-hadis berakam sabah alif samia wa salah sami'ah wa tiga ratus delapan puluh enam alim al-Bukhari hatta sana Sulaimanu bin Harb hatta sana Hamad bin Zaid an ayuba an abu Uthman an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin Fakunna idza alawna kabbarna Faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba tad'una sami'an basira qariba. Thumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala li ya Abdullah ibn Qais kul la hawla wa la quwwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. aw qala ala adulluka bihi yani dengan lafaz tersebut yang telah diucapkan dalam bisikan Abu Musa al-As'ari. Berkata Imam Bukhari wa ta'ala, hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menuturkan kami dulu pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan safar. Maka apabila kami melewati tempat yang tinggi, kami bertakbir yakni Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar. Perhatikan adit. Kemudian Abu Musa melanjutkan Faqala maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Irba'u saya dibaca dengan irbi'u yakni urfuku akan dijelaskan nanti saya bin Basrah taala. Pelan-pelan kalian pada diri kalian sendiri yakni Kalian pelan-pelan lah, jangan keras-keras dalam berdoa dan dalam berzikir. Kecuali tempat-tempat yang akan nanti dikecualikan dalam syarah yang akan kita lewati. Maka sesungguhnya kalian tidaklah menyeru yang tuli dan yang gaib fadl. <clears throat> Kalian tidak menyuruh yang tuli dan yang gaib. Artinya kalian menyeru sami'an basirah kan disebutkan sini tad'una sami'an basirah. Perhatikan di sini kalian menyeru yang Maha mendengar dan yang Maha melihat, koriban yang dekat. Dan dekat ini apakah sifat dhatiyah atau sifat fi'liyah? Ini salah akan kita lewati. Summa ata kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kepada saya. Di saat itu aku berkata pada jiwaku, pada aku bisikkan dalam hatiku, La haula wa la quwata illa billah. Artinya ucapan yang pelan. Dia punya ucapan, yang Abu Musa punya ucapan. La haula wa la quwata illa billah. Tatkala Rasulullah mengatakan. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tada'una as-samma wa la ghaibah. Tada'una sami'an basira qariban Kemudian Rasulullah SAW datangi Abu Musa. Di saat itu Abu Musa berkeadaan mengatakan dalam jiwanya la haula wala quwata illa billah. Tiada haul, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Faqala li maka berkata Rasulullah SAW kepada beliau kepada aku kata Abu Musa, ya Abdullah bin Qais, ini namanya Abu Musa. Abu Musa namanya Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais, kul katakanlah wahai Abdullah bin Qais, la haula wala quwata illa billah. Katakanlah kalimat ini kemudian ditegaskan tentang hukumnya. Ditegaskan tentang keutamaannya, tentang faedahnya. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Perhatikan. Abu Musa tidak mengetahui tentang apa yang terkait dengan keutamaan kalimat la haula wala quwata illa billah tapi diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh kalimat ini adalah kanzun simpanan harta simpanan yang sangat besar dari harta-harta yang ada dalam surga au qala atau berkata la ala adulluka bihi maukah kau tunjukkan dengan lafaz yang tadi terucapkan dari beliau Abu Musa dengan perkataan yang telah ditakrirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Ini juga termasuk keutamaan Abu Musa. Radhiyallahu anhu di mana beliau mendapatkan taufik, mendapatkan kecocokan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan tersebut, yaitu la haula wala quwata illa Bila kemudian ada ilmu tambahan dari hal ini baca ini bahwasanya ini keutamanya adalah tadi telah sebutkan fa inna akan zulmin kunuzil jannah atau yang dikatakan ala adul lukabi ini bi dalika lafaz. Wa rawahu muslimun bi rakam alfaini wa sab'ami awa arbaah. Hadis ini juga dibawakan lima Muslim dalam kitab sahihnya dengan nomor 2704. Di mana muttafaqun alaihi. Di mana muttafaqun alaihi disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam pengeluaran hadis ini dalam kedua kitab sahih yang ma'ruf. Perhatikan Fauzan. Qala Syekh bin Bas rahimahullah taala syarh أراد المؤلف رحمه الله بهذا كما تقدم إثبات أسماء الله وصفاته alal wajhil laik billahi jalla wa ala. Al-muallif yakni Imam Bukhari rahimahullah taala menginginkan dengan bab ini kemudian terjemahnya dengan ayat dan hadis yang telah kita baca yang diinginkan adalah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di atas segi yang layak bagi Allah. Laik mananya apa? Layak. Dari kata lako yaliku. Bahwa laik. Apa yang layak? Segi yang layak, segi tentang keagungan yang layak dengan keagungan Allah. Tidak perlu diingkari, tidak perlu diganti dengan sifat yang lain. Tapi tetapkan tentang sifat ini sebagaimana yang terlapatkan dalam nas ini. Itu namanya yang kita katakan wajib kita menetapkan sesuai dengan dohirnya. yakni dohirul lafad. Perhatikan. Sesuai dengan dohirnya lafad yang malfud, yang terucap. Dari Nabi kita Muhammad SAW ataupun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa itu? Itu maknanya yang diinginkan oleh sunnah bahwasanya wajib kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan dohirnya, yakni dohir lapetnya. Dan tawil adalah mengeluarkan dari dohir lapetnya. Sebenarnya terlalu bahwasanya Allah kita tetapkan baginya kodam atau merijil, kaki. Karena Allah, karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah, eh, Rasulullah memiliki, Allah memiliki apa? Kodam, yakni ri, rizal kaki. Kalau alul batil ataupun alul tawil mereka menamai rizal adalah jamaah. Ya, hatta ya doa, arabul eh, Rabbul Izzah, kodamau, yakni jamaah tahu. Demikian. Itu namanya apa? Taktil. Yang mereka namai dengan takwil. Kenapa kita namai taktil? Itu namanya pengkosongan dan pengingkaran. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada dalam lafaz bahasa dalam lafaz bahasa Arab bahwa saya makna rizal atau makna kodam adalah jamaah. Kalau lah terkandung sebagian lafaz di sana mungkin dikatakan risalah dalam jamaah, ini nggak mengharuskan bahwasanya ketika Nabi mengucapkan hatta yadha'a rabbul izza qadamahu yanzawi dua ila ba'din sehingga surga itu apa neraka itu apa tersesak terjubel dengan penghuninya ini nggak harus kemudian kita bawakan makna Rasul dalam maknanya jamaah. Sebagaimana sekarang ini masyur di negeri kita ini dari kalangan asyairah. Ya kan? Yang mereka bergelar doktor. Atau semisalnya. Pulang dari Mesir. Dan negeri-negeri yang semisalnya. Pulang ke negeri ini. Membuat kerancauan membuat apa? Menguatkan mazhab yang batil yang telah mereka waris dari nenek moyang mereka. Di antaranya adalah seperti siapa? Siapa? Abdul Samad, siapa lagi? Adi Hidayat dan lain-lainnya dari kalangan Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'asirin. Jahmiyah zaman kita ini. Mereka sebagai pembelanya alul batil dari pembelanya Ja'ad bin Dirham dan Jam bin Safwan dan yang lain dari kalangan alul beda. Karena para orang-orang di sana orang-orang yang miskin, miskin ilmu, miskin pemahaman, mereka cuma bisa mengangguk-anggukkan saja, angkat kepala. Perhatikan itu ya, Wah. Maka bersyukurlah kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditunjukkan kepada ilmu yang benar, pemahaman yang benar tentang hal ini. Pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya tentang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Mereka mati-matian mengingkari tentang turunnya Allah. Ke langit yang pertama setiap malam sebagian, dengan sebagian akhir. Dan yang lainnya, mengingkari bahwasanya Allah memiliki tangan yang sebenarnya tangan yang hakiki, bukan tangan mananya kudroh. Dan ini adalah sudah laris di negeri kita ini negeri asyairah negeri alul bidah. Perhatikan, negeri alul bidah, bukan negeri alul sunnah. Sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang yang mendem. Hmm? Mendem dan kelenger. Ya kan? Gak mau lagi menyebutkan tentang bid'ah kecuali ya kan? Dengan sangat takut sekali. Dikiranya akan apa? Turun Ada dari langit kalau mengucapkan itu bid'ah dan syirik dan semisalnya. <clears throat> Seringkali kita sebutkan bahwasanya juga seperti di Persis Bangil itu. Yang terkenal dengan pengingkaran terhadap bid'ah. Bid'ahnya sufia, ya, tapi mereka sendiri juga mengumpulkan bid'ahnya asyairah seperti mengingkari tentang tangannya Allah. Pernah kita jumpa dalam masalah mereka, masalah al-muslimun. Mereka menerjemahkan walladhi ya-, nafsi biyadi, mereka mengartikan dan demi apa? Jiwaku yang berada di apa? kekuasaannya. Seperti itu. Asyairah. Dan ini tidak asing di pertengahan para pelajar yang mereka menuntut ilmu ilmu agama. Kalau ilmu teknologi, ini nggak mereka kenal. Tapi mereka yang mempelajari ilmu agama yang membawa gelar sarjana agama dan semisalnya, atau para ustadz dan para kiai, mereka lah orang yang paling merusak akidahnya kaum muslimin sebelum yang lain. Hmm? Kenapa? Maka perhatikan. Maka bersyukurlah kita semuanya kita bersyukur. Ya kan? Dengan perantara-perantara dari para masyayikh kita, mereka membimbing kepada jalan yang benar ini. Maka sampailah ke negeri ini. Yang di sini negeri yang penuh dengan pemahaman asyairah mu'tazilah. Penuh, jubel di mana-mana. Yang kita sebut di sini adalah orang-orang yang mempelajari ilmu agama, bukan mereka yang mempelajari ilmu apa? Elektro dan yang semisalnya. <clears throat> Taib. Jadi di sini Imam Bukhari taala menginginkan menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di atas segi yang paling layak dengan keagungan dan kebesarannya. Warat ala mungkir sifat dan keinginannya adalah ingin mengadakan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sifat dari Mu'tazilah wal Khawarij. Minal Mu'tazilah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij wal Jahmiyah wa ghairun dan yang lainnya memang dakhala fi hadzal bab dari orang-orang yang masuk dalam bab ini. Maka oleh itu Abdul Samad dan Adi Hidayat dan kawan-kawannya sekarang ramai dalam dunia maya. Inilah bantahan kita terhadap mereka. Semua saja sampai kepada sebagian mereka atau sampai kepada orang-orang yang terkagumi dengan mereka, terkagumkan dengan mereka. <clears throat> Fangkara asma, maka mereka mengingkari nama-nama Allah dari kalangan Jahmiyah. Yakni tanpa mereka tersebutkan tentang nama. Ini Jahmiyah yang hulu, Jahmiyah yang ekstrim, yang melampaui batas. Jadi Allah tanpa nama. Jangankan sifat, namanya jadi tidak. Kenapa? Karena menyebutkan nama menuntut akan menyerupakan dengan makhluk. Karena makhluknya juga sebagian bernama seperti nama-nama Allah dalam lafadznya. Ya kan? Au asbataha wa angkara sifat ini Mu'tazilah. Atau menetapkan nama-nama Allah tapi mengingkari Sifat-sifat yang dikandung oleh nama-nama tersebut dan mana maknanya kal Mu'tazilah. Sehingga mereka menetapkan nama Allah tanpa menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Sehingga mereka mengatakan bahwa sami'un bila sam'in basirun bila basarin ma mendengar tanpa pendengaran, ma tanpa penglihatan. Mendengar dengan apa? Mendengar dengan ilmunya. Yubsiru dengan apa? Melihat dengan apa? Melihat dengan ilmunya. Dan yang semisalnya. Apa? Nah. Dan ini bantanya sudah merata dari kalangan ahlu di mana-mana. Kita tinggal membaca saja. Kita nggak perlu bikin bantahan baru. Cukup kita membaca dari kalamnya mereka. Dari ahlu sunnah wal jamaah diantaranya adalah Imam Bukhari di sini dan disarah oleh banyak ahlu sunnah dalam masalah ini. Wal haqqul ladzi alai ahlus sunnah wal jamaah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok di sini. Wal haqqul dan yang benar dalam permasalahan ini yang dijadikan pijakan oleh ahlus sunnah wal jamaah dari siapa mereka? Pertama kali dari para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tersebut pertama kali min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Jadi penisbatan perkara ini kepada Ahlus Sunnah pertama kali dinisbatkan kepada mereka adalah dari kalangan para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka adalah ahlu sunnah. Kenapa dikatakan ahlu sunnah? Telah lama berkali-kali kita katakan ahlu syai, ahlu sunnasi, bihi. Ahlinya sesuatu manusia yang paling terkhusus dengan sesuatu tersebut. Tentang mengilmuinya sesuatu tersebut. Tentang pahamnya tentang sesuatu tersebut. Tentang apa? Tentang berpengaruh tegurnya dengan sesuatu tersebut. Itu namanya ahlu syai ahlu sunnah wal jamaah benar-benar bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling komitmen dengan sunnah. Wal jamaah yakni komitmen dengan al-haq. Ah. Kami dengan al-haq mereka adalah para sahabat adalah anhum. Wa man salaka sabilahum. Ini adalah yang benar dari madhabnya ahlu sunnah wal jamaah dari para sahabat Nabi dan man salaka sabilahum. Man ini umum. Siapa saja yang menempuh jalan mereka. Kita juga insya Allah masuk. Dalam bab ini kita menetapkan apa yang mereka tetapkan. Kalau mereka gak percaya, suruh buktikan dari seorang sahabi pun yang mereka mengatakan bahwasanya samiun bila sam'in, basirun bila basarun. Coba suruh menetapkan. Baik Adidat ataupun abu Samad atau yang lainnya. Dari kalangan para dajjal, muasirin. nah, Sudah menyebutkan, adakah seorang dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya basirun bila, basarin, samiun bila, sam'in. Ataukah adakah bahwasanya para sahabat atau antara mereka yang mengatakan bahwasanya turunnya Allah ke langit yang pertama adalah turun rahmatnya saja atau perintahnya saja? Tidak Gak akan bisa mendapatkannya. Gak akan mampu untuk mewujudkannya. Ini tuntutannya alusun sunnah sehari itu sampai kiamat. Gak akan mereka mampu untuk mewujudkannya. Kalau mereka akan menyusun sanat sampai pada seorang sahabi. Maka akan dibongkar tentang kebohongan dan kedustaannya. Gak akan mampu. Perhatikan. Dari waman salaka sabilahum. Ini wajahnya mereka dan orang yang menempuh jalan mereka min aimatul huda. Dari para aimatul huda. A'immah kata jamak dari kata imam, jamaknya a'immah, para imam-imam yang membawa petunjuk. Imam-imam yang terkhususkan dengan imam yang di atas petunjuk yadaba isbatu asma'illahi wa sifati jami'an ala al-wajhil laik billahi subhanahu wa ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin yakni yang benar ini dalam madhabnya Ahlussunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah seluruhnya jami'an ini takkit seluruhnya di atas segi yang paling layak dengan Allah dengan keagungannya Allah Maha dan Maha Tinggi tanpa harus menyelewengkan tahrif, tanpa harus mengosongkan, tanpa harus mengingkari, tanpa harus membagaimanakan. yakni menetapkan tentang bentuknya gini dan begitu namanya takjif. Dari kata apa? Kayyafa yukayyifu takjif Kayif adalah asmal istifham. Digunakan untuk menanyakan tentang keadaan. Kaif itu adalah min asma'il istifham digunakan untuk menanya tentang keadaan. Artinya kita nggak bisa mengatakan keadaannya Allah di atas arus seperti ini. Nah. Kecuali dengan penetapan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Tapi yang namanya Allah, Allah harus menanya dalam meninggi di atasnya. Kita nggak menetapkan bisa bahwasanya Allah memiliki keadaan gini dan gitu dalam keadaan di atas arus tidak bisa kita tetapkan. Tapi tetapkan sebagaimana lafadznya Allah laras mananya apa? Allah wartafa'ah alaihi meninggi di atas arus. Mafhum? Nah, itu namanya tak, tanpa takif tanpa kita Bagaimanakan dengan bentuk tertentu kecuali memang ada dalilnya Demikian juga turunnya Allah ke langit yang pertama setiap malam bagian akhir. Setiap seperti malam bagian akhir. Ini juga kita nggak bisa membagaimanakan turunnya. Tanpa takif. Tanpa tahrif, tanpa kita selewengkan maknanya. Turun ya turun. Yang turun yang darah ke bawah. Tanpa taktil, tanpa kita ganti. Dengan turunnya sebagian makhluknya atau rahmatnya atau malaikatnya. Itu namanya taktil. Kenapa kok taktil? Karena Allah tidak punya turun, tidak punya dan yang punya turun sepatu adalah malaikat ataupun rahmatnya ataupun nikmatnya. Kalau dikatakan bahwasanya yang juga bunaila sama itu dunia, kula lailatin hina ya suruh sulusul lailal akhir, dikatakan bahwasanya yang turun adalah rahmatnya, berarti Allah gak punya sifat turun. Sementara Nabi kita mengatakan turun. Itu namanya taktil, mengosongkan sifat yang Rasulullah ridhoi bagi Rabnya, bagi Rabb kita. Kita ganti dengan apa? Sifat yang lain. Bahkan kita kosongkan dari sifat yang Rasulullah sebutkan. Diganti dengan sifat yang lain. Bahkan Allah tidak punya sifat turun. Yang punya adalah apa? Rahmatnya atau malaikatnya ataupun perintahnya. Itu ternyata Taktil at-tola yu'atil taktil mengkosongkan. Allah dikosongkan dari sifat yang Rasulullah sebutkan. Mereka bilang ini dari tafsir. Ya kan? Dari mana? Dalam bahasa apa? Dari Arab yang yang mana bahwasanya makna yang jurabuna bahwasanya turun perintahnya dan Allah tidak turun. Mereka bilang dalam mimbabil hadaf katanya. Mimbabil majazil hadaf. Nah. Bab membuang. Maknanya apa? Dibuang mudhaf ilaihi wa uqima muqamahu apa? Tanzilu rahmatu rabbina dibuang mudhafnya. Wa ilahi ilaihi muqamu ilaihi mudhaf ilaihi mudhaf ilaihi dudukkan kepada dalam mudhaf. Jadi wa yanzilu rahmatu rabbina begitu. Jadi yang dibuang adalah mudhaf mudhafnya. Wa qima muqamahu mudhafun ilaihi. Jadi mereka bilang yang yanzilu rahmatu rabbina, yanzilu malaku rabbina, yanzilu nikmatu rabbina demikian. Paham? Jadi mereka Rasulullah bilang yang yanzilu rabbuna. Mereka bilang yang yanzilu rahmatu rabbina atau malakur rabbina atau amru rabbina. Di bawah yang yanzilu mudhaf? Mudhafnya. Mudhaf ilainya didudukkan ke dalam kedudukan mudhaf mereka bilang ini adalah mimbabi majasil hadf. Apa itu? Pernah nggak? Anda lewati? Paham nggak? nah, orang yang nggak paham, masya Allah, fasih, fasih. Nah, begitu. Asari, ya kan? Asari Gobi. Wala tamsil tidak menyerupakan. Artinya wala takyifin wala tamsil enggak menyerupai tidak membagaimanakan tidak menyerupakan. Tamsil dari kata masalai masalah membuat penyerupaan. Tidak kita serupakan dengan sifat-sifatnya makhluk atau keadaannya makhluk. Maka kalau itu Allah mendengarkan, Allah melihat dengan pendengarannya, melihat dengan penglihatannya tidak serupa dengan pendengarannya makhluk. Tidak kita bentuk dengan kayak pendengarannya makhluk ini telinga kita. Telinga sapi beda. Telinga apa telinganya semut be, beda. Apa? Telinganya kuda be, beda. Nah. Maka oleh itu kita katakan bahwasanya Allah mendengar dengan pendengarannya. Juga pendengaran penglihatan kita seperti ini. Penglihatannya hewan seperti yang dimiliki oleh masing-masing hewan. Antara makhluk dengan makhluk adalah berbeda keifia, berbeda rupa. Bagaimana dengan antara Allah dengan makhluk sungguh jauh ber, berbeda. Nggak mungkin kita sama samakan. Maka semua yang terbesit dalam benak kita tentang serupanya sifat Allah dengan sifatnya makhluk adalah semuanya adalah bohong. Dan Allah lebih mulia, Allah lebih agung, Allah lebih sempurna daripada apa yang terbayangkan dan terbesit dalam pikiran kita terkait dengan kabar-kabar dari Allah dan Rasul tentang sifat-sifat dan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. fawa sami'un wawa basirun ya kan fawa sami'un wawa basirun bisam'in yasma'u bil aswata dengan pendengaran Allah mendengarkan seluruh suara wabi bi basarin ya bihi al dan dengan penglihatan Allah melihat segala sesuatu tanpa satu adapun makhluk yang tanpa ada satupun makhluk yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala baik yang ada di bawah langit yang ketujuh. Gak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau dikatakan bahwasanya menetapkan pendengaran, menetapkan penglihatan akan melazimkan serupanya dengan penglihatan dan pendengarannya makhluk. Ini adalah sebatil-batilnya kebatilan. Pendengar pendengarannya makhluk sangat terbatas. Sangat banyak kekurangannya, penuh dengan kekurangan. Demikian juga pendengarannya penuh dengan kekurangan. Bagaimana mau diserupakan dengan apa yang dimiliki oleh Allah dari sifat-sifatnya? Nggak mungkin. Mabum, lebih-lebih lagi Allah telah menyatakan nggak mungkin. Laisa kami selihi seum Tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan dengannya, penglihatannya dan pendengarannya nggak ada yang serupa. Ini sebenarnya perkara gamblang. Tapi gamblangnya perkara seperti ini. Banyak orang yang nggak terima. Di antara seperti sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat istiwanya Allah di atas arusnya. Banyak yang tidak terima. Bahkan nggak terima tentang Allah itu berat. Satu-satunya sesembahan yang berat di ibadah nggak terima. Butuh sesembahan yang yang lain. Tapi mereka menamai bukan sesembahan, tapi nama apa? Apa namanya? Di antaranya apa? Wasilah dan yang semisalnya. Sesembahnya mereka ibadah dari selain Allah mereka namai bukan sesembahan selain Allah tapi apa wasilah. Perantara menuju kepada Allah sehingga mereka memanggil selain Allah supaya yang tadi dipanggil menyampaikan kepada Allah walaupun sudah mati. Walaupun benda mati, batu, bintang, matahari dan yang semisalnya. Bayangkan, Nah kalau itu perhatikan. Telah kita lewati. Ya kan, gak ada seorang pun yang, gak ada yang lebih sabar daripada gangguan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada. Gangguan hari demi hari, kesyirikan hari demi hari. Mereka lancar tapi Allah memberikan apa? Semua apa yang mereka butuhkan dari kepentingan dunia mereka. Hidup mereka, sehat mereka, rezeki yang mereka dapatkan dan yang lainnya semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfum? Jadi tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Baik. Alladzi yaraka hina takum. Sahabat Bas membawakan dalil ini bahwasanya melihat segala sesuatu dengan penglihatannya alladzi yaraka hina takum. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Ketika engkau salat, Wa baka fis dan ketika kamu bersama-sama orang-orang yang sujud, engkau ruku, engkau iktidal, engkau tasawuf dan yang lainnya, wahai Muhammad keadaanmu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi anna Allah ya Tidaklah tidakkah mengetahui? Alam ya'lam tidakkah dia tahu bahwasanya Allah dalam melihat? Melihat di sini adalah mutlak. Semuanya apa yang dilihat tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa subhanahu yasma'u aswatal ibad. Wa da'awatihim wa takbirahum wa dzikrahum wa qira'atahum wa eh, istighfarahum wa sa'ira harakatihim. Maka Allah yang Maha Suci mendengarkan suara semuanya hamba semua suaranya hamba didengar oleh Allah. Maka oleh itu kalau kita ini meyakini bahwasanya dalam mahasami mendengarkan seharusnya kita malu. Malu apa? Malu jangan kita mengucapkan suatu perkara yang batil, yang mungkar. Maka oleh itu alul bidah dan alul syirik dan alul maasi dengan suara-suara mereka mereka nggak punya malu. Mereka nggak punya adab. Tapi ya kan sangat lancangnya dan mereka mengucapkan bahwasanya ahlu sunnah nggak punya adab. Dan yang paling terdepan di sini dikatakan punya itu adalah kita di sini nggak punya adab. Wong kampung baru nggak punya adab, nggak punya akhlak. Nah, gitu. Kenapa? Ya kan? Karena nggak mau bersama umumnya kaum muslimin di atas kebatilan mereka. Ahlu tauhid, yang ada di sini, kita nggak punya adab. Yang mereka sendiri hari demi hari, siang malam, tidak punya adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengumandangkan suara yang batil, kesirikan dan kebid'ahan dan kemaksiatan dan semua perbuatan yang batil, katanya apa penuh dengan adab. Lebih-lebih lagi Pak gurunya mengatakan apa nanti, ya kan? Setelah ijazah terakhir dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih apa? Rekomendasi tentang apa? Tentang tentang akhlak, akhlak yang mulia, berbudi luhur. Luhurnya apanya? Nggak pernah jamaah, nggak pernah salat pun berbudi luhur. Hmm. Iya dah. Ketika dulu antum lulus SMA ke siapa? Ke si... Hah? Apa? Ijazah tentang sertifikat tentang apa? Budi lu, Budi luhur. Kasih nggak? Lakukan baik. Kasih nggak? Nah. Lebih-lebih lagi nanti adanya SKKB, surat keterangan kelakuan baik yang cuma berumur berapa? 6 bulan. Setelah itu nggak ada lagi kelakuan baik. Ini biasanya polisi yang ngasih surat tentang berumur berapa? Berumur enam enam bulan lagi nggak berlaku lagi. <clears throat> Ya, Jadi Allah subhanahu wa mendengarkan semua suara hamba. Yang batil dan yang hak didengar. Dan mendengar semua dakwat mereka. Dakwat semuanya di semua apa yang mereka serukan, Allah mendengar. Dan Allah mendengar takbirnya mereka. Dan Allah mendengar zikirnya mereka. Zikirnya adalah mufrad, mutaf kepada ma'rifah. Adalah umum semua zikir yang dikemudiakan oleh semua hamba Allah mendengarnya. Baik batil ataupun yang hak. Yang batil dipuji, yang hak di eh, yang apa yang yang, yang batil disela, yang hak dipuji. Nah. Dan yang nanti akan dapat gambaran sesuai dengan kebatilannya. Dan Allah mendengar bacaan mereka, kiraah. tahum. ini juga katakan mufrad mudah kepada ma'rifah maknanya apa? Umum semua bacaan yang mereka baca dari hamba Allah. Ustighfarahum dan seluruh gerakan mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ya'lamuha. Fa huwa ya'lamuha. Maka Allah mengetahui semuanya. Sam'un wa ilmun wa yaroha. Mendengarkan dan mengetahui dan memandang dan melihatnya. Yarol mar'iyat. Mar'iyat isim maf'ul. Dan Allah melihat semua perkara-perkara yang terlihat. Wa yasma'ul masmu'at. Dan mendengarkan semua yang didengar. Bisa yaliku bijalan dengan pendengaran yang layak dengan keagungan Allah. Bisam'in yaliku bijalalihi. Bisa mendapat dengan pendengaran yang eh, layak bijalal dengan keagungan keagungannya. Fawa sami'un bisam'in wa alimun ilmin. Perhatikan fawa sami'un bisam'in maka Allah telah Maha mendengar dengan pendengaran dan Maha mengetahui dengan pengetahuannya. Sami beda makna dengan alim. Tapi mereka mau menerapkan semau-maunya bahwasanya yasma'u bi ilmihi wa yubsiru bi ilmihi. Ini beda. Sami dan alim mananya beda. Maka dikatakan yas sami'un bi sam'in wa alimun bi ilmin kama annahu alimun bi ilmin. Sebagaimana bahwasanya Allah adalah alimun dengan ilmu anzalahu bi ilmihi. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan ilmunya. Fa huwa sami'un bi sam'in yasma'u bil aswata la yusabihu al makhlukin maka dia Allah Ma mendengar dengan pendengaran, yasma'u dengan pendengarannya, mendengarkan dengan pendengarannya semua suara. La yusabihu, dalam menyerupai pendengarannya semua makhluk. Pendengarannya Allah tidak serupa dengan semua pendengarannya makhluk. Pendengaran kita sebagaimana kita miliki. Pendengarannya makhluk lain selain kita adalah sebagaimana yang mereka miliki. Wa basiran bi basarin yara ah, bil aswa bil asya. Dan Allah Maha melihat dengan penglihatan melihat dengan penglihatannya segala sesuatu. Wa kada rahimun bi rahmatin wa ghafurun bima ghafiratin. Dan begitu seterusnya. Telah kita lewati, hal ini hak utam bi, kaf ini kaf li tasbih yakni serupa yang seperti yang, yang sebelumnya bahwasanya Allah adalah Rahim Maha Penyayang dengan rahmatnya Maha Pengampun dengan pengampunannya wa jawadun bijudihi dan Maha derma dengan kedermawahannya wa hakimun bihikmah dan Maha bijaksana dengan kebijaksanaannya ila ghairi hadza min al asma wa sifat yakni kepada selain ini banyak sekali dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalaluhu. ولهذا ذكر المؤلف من عن anha رضي الله al هذا الأثر المؤلف. Perhatikan. Dikarenakan ini al Muallif Imam Bukhari menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha asar yang mu'allak. Mananya apa? Asar yang terputus sanatnya dari Al-Bukhari. Qala al-A'mas. Nah, berkata al-A'mas sedangkan A'mas adalah bukan sahnya Imam Bukhari. Ini namanya apa? Mu'al Muallak. Tapi siganya siga jazm. Siganya siga jazm. Dan rata-rata semua siga jazm adalah mausul. Dan rata-rata adalah dibawa kepada makna yang sahih, riwayat yang sahih ada yang menyambungnya sebagaimana disebutkan dalam tagliku taklik. Tadi Ibnu Hajar rahimahullah taala jadi Subhana man wasi'a sam'uhu aswata. Maha suci. Zat yang pendengarannya meluasi seluruh suara, mencukupi seluruh suara, memuat seluruh suara tanpa ada yang tercampur aduk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lisbatil sama? Untuk menetapkan tentang pendengaran bagi Allah. Maka di sini mazhabnya Aisyah Bahwasanya beliau menetapkan subhana man asam uhu, Tengok pendengarannya. Mau apa lagi? Allah yang menyatakan As-Sami' Basir. Ya kan? Tengok, wa Allah Sami'an Basira. Sekarang di sini kita jumpai di sini asar yang mu'alak dari Aisyah. Bahwa Aisyah menyatakan bahwasanya subhana Wasi'at sam'uhu sama mudhaf kepada damir siapa di sini? Allah. Ada maksud sih ma'zat yang pendengarannya meluasi seluruh suara. Berarti bahwasanya Allah punya pendengaran, mendengarkan dengan pendengarannya bukan mendengar dengan il ilmunya. Nah, tapi kalau akal ini kedepankan daripada dalil, daripada asar, jadinya seperti itu. Lisbati sama liisbati sama untuk menetapkan pendengaran bagi Allah. Fadil faidah dan minal asma isbatu ma'aniha. Tengok. Fa'inal isbat. Maka faidah dalam menetapkan nama-nama Allah adalah faidahnya dalam menetapkan makna-maknanya. Perhatikan. Jadi kita katakan bahwasanya Allah adalah Sami, maknanya Allah punya pendengaran. Dan mendengarkan semua yang didengar semuanya su suara tanpa terkecuali dimanapun berada di bawah lautan yang begitu dalam Allah mendengarkan suara tersebut kita tidak nggak dengar tidak kita nggak dengar mabum Falqul bi anna jatun Lama ma'aniya laha batilun. Maka perkataan yang menyatakan bahwasanya nama-nama ada nama dan namanya jahil dan nama jahil dan nama yang tidak mengandung sifat tidak ada makna bagi nama tersebut, cuma nama alam melulu. Ini adalah perkataan yang batil. Ada seorang yang namanya Abdul Azim. Ya kan? Kadang dia bukan menyembah Allah tapi apa? Menyembah selain Allah. Ada orang namanya Abdul Qahar, tapi dia bukan dia menyembah Al-Qadir dari Allah tapi apa? Malah menyembah selainnya. Ada orang yang namanya Abdul Ghafur menyembah yang selain peng, pengampun. Maafum? Bahkan bisa jadi Abdul Ngawur. Punya hamba, hamba ngawur terus. Ha. Mau dikatakan apa? Ta'is Abdul Dinar, Ta'is Abdul Qatifa, Ta'is Abdul Khot, uh, eh, uh, eh, Khamisah dan yang semisalnya. Baik. Jadi menyatakan bahwasanya nama Allah adalah cuma nama Allah melulu adalah pendapatnya Jahmiyah. Jadi Samiun Basirun tidak mengandung sifat. Cuma nama alam saja. Ada seorang yang namanya Muhammad, tapi dia cuma nama alam bukan harus mengandung keterpujian orang yang dinamai dengan nama tersebut. Apa namanya Muhammad yang senantiasa terpu terpuji? Tapi malah dia apa? Enggak pernah orang yang enggak pernah apa? enggak pernah pujian, bahkan orang yang ter, tercela. Itu namanya cuma nama nama alam. Mabum. Namanya Ali tapi dia sangat hina. Ali malahnya tinggi. Tapi malah dia hina. Itu nama nama alam. Dan Allah Subhanahu wa taala nama-namanya adalah nama alam dan nama sifat. Maknanya semua nama Allah mengandung sifat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala Samiun satu antara nama Allah, Basirun satu antara dia adalah memiliki sifat pendengaran dan sifat basar yang sangat layak dengan keagungan dan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka falqulu bi anna jamidatun bi annaha dhamir kembali kepada asma. Pernyataan bahwa saya yang menyebutkan bahwa nama-nama Allah itu adalah nama yang jamidah, apa nama jamida? Nama cuma apa nama melulu tanpa mengandung sifat. Ini adalah jamida tafsirkan lama ma'aniyalah. Tidak ada makna bagi nama tersebut. Ini perkataan yang batil. Mukhalifun lima kusida min dikriha. Menyelisihi terhadap apa yang dimaksud untuk disebutkan nama-nama tersebut bagi Allah SWT. Wa mukhalifun lima dalat alaihi luhutul Arab. Dan menyelisihi apa yang ditunjukkan atasnya oleh bahasa Arab. Bahasa Arab menunjukkan bahwasanya semua nama Allah adalah mengandung kemuliaan bagi Allah. Tapi mereka mengatakan nama itu cuma nama alam melulu. Mujarrad. Melulu bahasa Arabnya apa muja? Mujarrad. Mafhum? Nah, tok. Fal maksud min dzikriha ta'arrufu ila ibadi bi annahu yasma'u kalamahum hatta ويظلموه وينادوه ويسجدوه ويستغفروه ويخبر عباده أنه أنه يراهم حتى يستحيوا من عظمته وحتى يخشوه وحتى يراقبوه Maka maksud daripada nama-nama Allah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah ta'aruf Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Karena kita mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya. Mahfum? Di antara sifatnya adalah bahwasanya Allah mendengarkan kalamnya para hambanya. Supaya mereka itu bersyukur kepada Allah bahwasanya ya kan? Kalam yang didengar oleh Allah. Kalam itu didengar oleh sesembahan kita. Tapi musyrikun nggak punya syukur. Ya kan? Kalam yang seharusnya itu didengar oleh Allah maunya apa? Didengar oleh berhalanya saja. Kalau Allah mendengar langsung, kenapa mereka minta kepada berhalanya? Yang mereka mereka nama namai wasi wasila. Kadang berhalanya sudah mati, bahkan mungkin diadab di kuburannya. Hah. Jadi ya, mereka tidak punya syukur, mereka tidak punya syukur. Hatta yaskuruhu supaya mereka hanya bersyukur kepadanya. Wa dan mengagungkan, mengagungkannya. Dan yusabbihu dan memujinya. Wastaghfiru dan minta ampun kepadanya. Wa yukhbiru dan Allah memberitakan kepada hambanya. Bahwasanya Allah melihat mereka supaya mereka itu malu dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham tentang nama-nama dan kandung-kandungannya, konsekuensinya adalah diantaranya bahwasanya adalah Allah maha melihat kita malu dari keagungan Allah yang dikandung oleh namanya sehingga kita tidak berkata dan berbuat semau mau kita. Wahatta dan supaya mereka hambanya memiliki khasiat takut kepada Allah dan supaya mereka senantiasa bermurokobah memperhatikan tentang apa yang terkait dengan pendengaran dan penglihatan Allah pada dirinya. Itu namanya muraqabah. Penuh dengan perhatian, penuh dengan apa? Sifat terjaga. Enggak lalai. Semua gerakannya adalah diperhatikan oleh Allah SWT. Maka dia memperhatikan tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Di antaranya adalah Allah maha mendengar, maha melihat, Bentuk murokabah dari hamba adalah karena Allah maha mendengar dan maha melihat, kita tidak berucap, kita tidak bertindak semau kita, tapi perlu kita upayakan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan Allah apa? Allah ridhoi dan Allah izinkan secara syar'i bukan izin, kau demi izin syar'i. pemalafah faedah min asma'in jamidatin lama aniyalah maka apa faedahnya dari nama-nama yang dikatakan nama Jamidah? Cuma nama alam melulu, nggak ada makna bagi nama tersebut. nggak ada faedahnya. Ini istifham ingkari. Dari beliau Syekh bin Bas mengingkari tentang orang-orang yang menetapkan nama-nama Allah tapi tidak menetapkan sifat yang dikatakan oleh nama tersebut seperti Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah yang dikatakan apa? Jamnya banci. Banci-bancinya Jahmiyah. Mahfum? Makhalisu jahmiah. Banci-banci jamia adalah apa? Ucapannya alul ilm mereka menyebut banci-bancinya jamia. Pasalnya Arabnya apa? itu Jahmiyah. Anda tahu mana banci? Banci bahasa Arabnya Jadi Jadi itu jamia. Banci bahasa jamia langsung jantan mereka. Tidak punya nama, enggak punya sifat. saja punya nama, enggak punya sifat. Ya kan? Kalau mereka mengingkari sifat, harusnya mengingkari nama sekalian. Ini dikatakan apa? Ban, banci. Nah, su, Jahmiyah. Tapi misalkan cukup sampai di sini dan kita akhir alhamdulillah alamin.